Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang makhraj yang kedua yakni al-halaq. Al-halaq artinya tenggorokan. Pada al-halaq ada tiga makhraj untuk enam huruf. Ada tiga makhraj untuk enam huruf. Dan huruf-huruf tersebut disebut dengan huruf-huruf halak. Adapun makhraj yang pertama adalah al-halak bagian bawah, artinya tenggorokan bagian bawah. Tenggorokan bagian bawah ini ada dua huruf. Ini keluar dari tenggorokan bagian bawah adalah huruf hamzah dan ha. Hamzah dan ha a i u a e. itu hamzah ya kemudian ha ha hi hu A e. kemudian yang kedua tenggorokan bagian tengah nah tenggorokan bagian ini bagian tengah ini ada dua huruf yakni huruf ain dan ha ain dan ha dan perlu diperhatikan bahwa dua huruf ini untuk kaum kita orang-orang Indonesia ya jarang sekali menggunakan dua huruf ini. Oleh karena itu harap diperhatikan ketika mengucapkan dua huruf ini, huruf ain dan ha. Ya. Kemudian yang ketiga tenggorokan bagian atas. Tenggorokan bagian atas. Pada tenggorokan bagian atas ada dua makhraj yaitu ghain dan kha. Ghain dan kha. Perhatikan ghain bukan g, bukan gajah ya, bukan uh, godok, go bukan ya, tapi gha. Ghain. Gha, ghi, ghu, aghu. Kemudian kha khi, khu, akh. Jadi ghain dan kha adalah keluarnya dari tenggorokan bagian atas. Ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipahami kemudian dihafalkan. Berikutnya nanti kita praktek. إن شاء الله تعالى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته